Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu macam khabar yang kedua. Khabar ghairu mufrad. Wa ghairu mufradi imma jumlatun ismiyatun nahu zaidun jariyatuhu zahibah wa qawlihi ta'ala wa libasu taqwa dzalika khair. Khabar yang selain mufrad ada kalanya berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu jumlah yang diawali dengan isim. Contohnya Zaidun. Jariyatuhu zahibatun. Coba di Arab bersama-sama Zaidun mubtada al-mubtada al-awwal marfu' bil ibtida wa alamat raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره جاريته المبتدا الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ذاهبة خبر للمبتدا الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الجملة الاسمية من المبتدا الثاني مع خبره في محل rafin khabar murtadal awal ya. kemudian contoh berikutnya walibasu taqwa dalika khair pakaian takwa itulah yang lebih baik ya a'ribu di ya Arab. ya libasu mubtada marfu bil tidak wala rafihi الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف التقوى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر ذلك اسم إشارة مبني الفتح محلي رفع مبتدا ثان خير khabar lil mubtada tsani marfu alamat rafihi dhamma zahira ala akhirih ya, al mubtada tsani ma khabari fi ma'ali rafin khabar lil mubtada al awal di sini zalik bisa di'rab dengan dua sisi Ya, zalik pada contoh walibasu taqwa zalika khair. Zalik itu bisa di'arab dengan dua sisi bisa sisi yang pertama tadi dijadikan sebagai mubtada yang kedua atau juga sisi yang kedua di Arab sebagai badal. Kalau di Arab sebagai badal, maka khabarnya apa? jumlah atau mufrad? Mufrad ya. Libasu taqwa dzalika khair, badal. Ya. Maknanya sama. Cuma Arabnya berbeda. Kalau jumlahnya jumlah ataupun kalau khabarnya jumlah dengan menjadikan zalik sebagai mubtada yang kedua maka khabarnya jumlah ismiyah adapun kalau zalik kita jadikan sebagai badal dari takwa maka jumlahnya hanya satu jumlah ya. <clears throat> bisa dijadikan sebagai badal atau apa bayan yeah. Kemudian qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya Arim, qul Ya. Huwa mubtad Dhamir munfasil mabni ala fathi mahalli rafin mubtada al-awwal Allah mubtada thanin مرفوع علامة رفعه لفظ جلال الله مبتدا ثان مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره أحد خبر لل مبتدا ثان مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره فجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر لل مبتدا الأول لأن dan di sana ada yang lain Wa imma jumlatun fi'liyatun. Ada kalanya khabar yang selain mufrad itu bentuknya jumlah fi'liyah. Yaitu jumlah yang diawali dengan apa? Fi'il. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Semua fi'il. Apakah fi'il madhi ataupun fi'il mudhari bahkan fi'il amr pun boleh. Meskipun di sini pada contoh yang disebutkan oleh al-musannif sepertinya mengesankan bahwasanya fiil yang bisa dijadikan ataupun jumlah yang bisa dijadikan sebagai khobar hanya jumlah khobariyah. Ya, adapun jumlah insya'iyah tidak disebutkan. Seperti Zaidun idribhu nggak disebutkan kan? Semua jumlah yang didatangkan oleh beliau di sini adalah jumlah apa? Khobariyah. Qawma abuhu yakhluku ma yasha wa yabsutu dan seterusnya. Ya, contohnya Zaidun qama abuh. Ya, a'ribu li Rabb Zaidun mubtada marfu' bil ibtida wa alamat raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira ala akhirih. Qama fi'l madhi mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Abuhu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw niyabah an ad-dhamma li'annahu min al-asmi al-khamsa wa huwa abu مضاف الها ضمير متصل مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه جملة فعلية الجملة الفعلية في محل في محل رفع خبر لي للمبتدا خبر لي زيد وقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء يا وربك واو asma قبلها ataupun ibtidaiyah rabbuka مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه يخلق فعل مضارع مبني على الضم في محل آه فعل المضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظهر على آخره وفعله ضمير السطر فيه جواز تقتله هو ما يشاء ما اسم موصول مبني على على السكون في محل نصب مفعول به يشاء فعل مضارع آه، في مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخر وفعله ساتر فيه جواز تقتله هو يعني أين Ar-Rabit atau Ain al-Aid wal Aid fihi mahdhuf. Ya, Aid yang kembali kepada si mausul itu mahdhuf. Takdirnya apa? Ma yasha'uhu. Karena yasha butuh kepada maf'ul ma yasha'uhu. Jumlah fi'liyah silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab. Ya. Kemudian wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ya, i'rabnya sama ya. Allahu yatawaffal anfusa Juga sama, hanya saja di sini pada yatawaffa dikatakan marfu' wa alamatu rafi ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirih mana' min dhuhriha at-ta'adzur at-ta'adzur. Hmm. وإما شبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور فالظرف نحو زيد عندك والسفر غدا وقوله تعالى والركب أسفل منكم والجار والمجرور نحو زيد في الدار وقوله تعالى الحمد لله Adapun syibu jumlah maka yang dimaksud dengan syibu jumlah adalah zarf ya apakah zarful zaman ataupun zarful makan. Ya. Keterangan waktu dan tempat. Waktu dan tempat disebut dengan zarf yang mana zarf asal maknanya adalah wadah. Karena memang yang namanya kejadian itu senantiasa diwadahi oleh apa? Waktu dan tempat, ya. Tidak ada satupun kejadian ya yang kosong dari apa? Tempat dan waktu. Ya. Sehingga dikatakan bahwasanya keterangan waktu dan tempat disebut dengan borof Wal jar wal majrur. Kemudian al jaru wal majrur. Al jar maksudnya huruf jar, wal majrur yang dijarkan. Ya. Adapun khobar apabila diambil dari dzaraf itu ada syaratnya tidak semua zorof ataupun jar majrur bisa digunakan sebagai khobar. Syaratnya adalah agar tam. Apa maksudnya tam? Bi antatimma bihil faidatu. Idza qurina bil mubtada. Bi antatimma bil faidatu idza qurina bil mubtada. Faidah itu sempurna dengan jar majrur ataupun dzarf ini apabila digandengkan bersama mubtada. Apabila ada di sana dzarf ataupun al jar wal majrur digandengkan bersama mubtada tapi nggak sempurna, maka itu namanya bukan apa? dzarf yang tam, masih nakis, nggak boleh digunakan. Hmm. Seperti Zaidun bik. Zaidun bik apa maksudnya? Zaidun bik. Di sini bik adalah apa? jarma jurur tidak boleh digunakan sebagai khobar bagi mubtada. Kenapa? Karena tidak sempurna faedah bersamanya. Tapi kalau dikatakan Zaidun fil masjid, sempurna. Ya. Patokannya adalah apabila jar majrur itu atau dzaraf itu kaitannya dengan kaunun am. Apabila dia berkaitan dengan kaunun am berarti dia tam. Safil masjid, kaitannya kaunun am kan? Kain atau maujudun atau mustaqirun kan kaun am, ada sekitar ada. Tapi kalau kaitannya dengan kaunun yang khos itu yang nakis ini. Seperti Zaidun bik apa? Berkaitan dengan apa bik dengan wasikun. Ini kan keberadaannya khusus. Ya kan? Bukan hanya ada tapi percaya. Ini iya, maksudnya Zaidun bik maksudnya apa? Wasikun bik. Di sini wasik adalah kaun yang bukan am tapi khusus ya kan? Tapi kalau berkaitannya dengan kaun ni'am itu berarti yang tam. Fil masjid ada kain atau mustaqir. Iya. Adapun kalau berkaitannya dengan kaun yang mukhtas ataupun kaun yang khas maka itu yang nakis nggak boleh digunakan. Seperti Zaidun big, Apa maksud bik? Wah iya. Wasiqun bik kan khusus tuh. Maknanya bukan ya, kaun am tapi khusus nggak boleh. dicontohkan di sini ataupun kalau boros ya zaidun ya apa zaidun amamak ini kan zaidun ada di depanmu sempurna gak ini sempurna ya karena berkaitan dengan kaunnya am kainun amamak ya. kalau berkaitannya dengan kaunnya khas nggak boleh zaidun misalkan Ba'dak apa? Zaid setelah kamu. Apa maksudnya Zaid setelah kamu? Iya kan? Ternyata kaun yang khas Zaidun qaimun ba'dak. Zaid berdiri setelah kamu, enggak boleh. Dicontohkan di sini alhamdulillah. Alhamdulillah. I'rabnya bagaimana? Alhamdulillah Eh alhamdulillah bukan. Mana contohnya? Zaidun indak ya. Zaidun indak. Wasafaru ghadan. Zaidun indak. Zaidun mubtada marfu' bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Indak ظرف منصوب وعلامة ala الفتح wa huwa آخر Al-kaf الكاف ضمير متصل مبني ala al الفتح mahalli jarin mudhafun ilaih. Syibhu jumlah syibhu jumlah fi mahalli rafin khabar muta'alliq bi bi bi mahdhufin takdiruhu kainun mustaqirrun gitu. Demikian cara mengi'rabnya. Wasafaru ghadan juga sama i'rabnya. Ya, sama wa qawlihi ta'ala warrakbu asfala minkum dan juga firman Allah Subhanahu wa taala warrakbu asfala minkum. Ini juga ya Arabnya mudah ya, sama dengan yang sebelumnya. Arrakbu mubtada, asfala itu zarf mansub eh mabni ya. Ala al-fath mahali ya apa? Rafa' sebagai khabar. Ya. Kemudian juga ada keterangan tambahan yaitu bahwasanya syarat zorof agar bisa dijadikan sebagai khobar agar dia bukan zorof-zorof yang menunjukkan kepada ghoyat, kepada arah. Enggak boleh seperti qablu, ba'du, fauku, tahtu, enggak boleh. Ini kan kepada arah. Qablu sebelum, ba'du setelah, fauqu di atas, tahta di bawah yaitu apabila eh saya ulangi ya, syaratnya agar borosnya tidak menunjukkan kepada khoya sebagai qablu, ba'du, fauku, tahtu apabila dibuang mudhaf ilahinya nah itu, belum selesai tadi ya. Apabila dibuang mudhaf ilahinya dan di, diniatkan maknanya. Dibuang mudhaf ilahinya dibuang maknanya. Ya ada pembahasan sendiri tentang qablu dan ba'du. Hmm. Dia qablu dan ba'du itu mabni. Apabila dibuang mudhof ilaihnya tapi masih diniatkan maknanya. Itu keadaan di mana qablu, ba'du dan teman-temannya itu mabni apabila dibuang mudhof ilaihnya tapi dimaukan maknanya. Adapun kalau ada qablu dan ba'du tidak didhofahkan sama sekali, tidak ada niatan idhofah, maka dia mu'rab qablun, qablan, qablin. Ataupun dibuang mudhaf ilainya. tapi diniatkan lafadznya tertentu. Ini juga mu'rab. Atau kemasukan huruf jar dalam keadaan dia dibofahkan ataupun keliru ya yang terakhir tadi kalau dia dibofahkan itu ya mu'rab dibofahkan kepada domir Iya. Nanti, nanti insya Allah di tempatnya ada pembahasan sendiri. Kemudian al-jar wal majrur. Contohnya Zaidun fid dari, Zaidun fid dar, Zaidun mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi'i ad-dhammah adh-dhahir ala akhirih dari fi jarun wa majrur. Fi harfu jar ad-dari majrur bi fi wa alamat jari al-kasrah. Shibu jumlah fi mahalli raf'in. Khabar ya khabar muta'alliq bi mahdhuf taqdiruhu kain atau apa? Mustaqir. Juga wa ta'ala alhamdulillah sama. Ya. Kemudian khabar apabila berupa jumlah maka wajib khobar tersebut bergandengan dengan robit mengandung robit pengikat yang mengikat antara khobar ini dengan mubtadanya agar khobar tidak menjadi jumlah yang asing ya di sana ada beberapa macam robit hukum asalnya robit itu berupa domir bomir apakah bomirnya disebutkan ataupun mahduf hukum asalnya contohnya mahduf kalau yang mazkur mah sering ya kan kalau yang mahduf contohnya wa kullun wa'adallahul husna kullun wa'adallahul husna dalam kira yang lain dengan merofakkan kul wa kullun wa'adallahul husna dijadikan kul sebagai mubtada' Adapun kiroa yang kita baca dengan nasab wa kullu wa'adallahu husna. Tapi pada kiroa yang lain dengan dhammah rafa wa kullun sebagai mubtada. Mana khabarnya jumlah itu wa'adallahu husna mana robitnya mahdhuf. Takdirnya apa? Wa'adahullah. Itu jadi hukum asal robit yang mengikat antara mubtada dengan ya, antara khabar dengan mubtada adalah apa? Bomir. Apakah bomirnya mazgur disebutkan ataupun mahduf. Kemudian terkadang robit datang dalam bentuk isim isyarah. Seperti contoh yang barusan kita lewatkan. Walibasu taqwa dhalika khair. Atau juga terkadang robit itu berupa mengulang mubtada atau mengulang lafaznya mubtada. Mengulang apa? Lafaznya mubtada. Contohnya al-qari'ah, mal-qari'ah. Di sini khabarnya apa? Mal-qari'ah. Ma mubtada, al-qari'ah khabar. Robinya apa? Pengulangan mubtada al-qari'ah. Atau mengulang makna mubtada. Kalau tadi mengulang lafadznya ya dan maknanya. Kalau sekarang atau mengulang maknanya saja. Lafadznya berbeda tapi maknanya sama dengan mubtada. Seperti as-siddiqu sadaqa Abu Bakrin al-ummata. As-siddiq Orang yang siddiq itu sabaku Abu Bakar al-ummah. Abu Bakar telah mendahului umat dari si fadail. Di sini apa? Robitnya Abu Bakar. Apa yang diulang? Maknanya As-Siddiq ya Abu Bakar gitu. As-Siddiq sabaq Abu Bakar al-ummah. As-Siddiq. As-Siddiq itu Abu Bakar ya, sabaq al-ummah telah mendahului umat-umat seluruhnya setelah nabinya. Ini pengulangan apa? Pengulangan lafaz apa? Maknanya. As-siddiq mubtada, sabako jumlah fi'liya khobar. Man robitnya pengulangan makna. Abu Bakar ya as gitu. Kemudian juga di antara robit berikutnya adalah umumun yashmal al-mubtada. Robit yang berupa lafaz yang umum. Yang ini lafad mencakup mubtada. Mencakup mubtada. Hmm. Contohnya innalladzina amanu wa amilus solihati inna lanudhi'u ajra man ahsana amala. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna lanudhi'u ajra man ahsana amala. Ya, di sini mubtadanya sudah kemasukan amil. Itu innalladzina amanu alladzina amanu itu isimnya inna. Khobarnya mana? Inna la lanudhi'u ajra man ahsana amala mana robit yang mengikat antara yang tadinya mubtada ataupun isimnya inna yang tadinya kan mubtada isim inna itu kan dengan khobarnya ya yang mengikat antara khobar inna dengan isimnya adalah keumuman lafaz man man inna nudhi'u ajra man ahsana amala sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang baik amalannya di sini man mencakup alladzina amanu. Ya kan? Berarti umumun yashmal mubtada. Lafaz yang umum yang itu mencakup mubtada. Mubtada mana? Alladzina amanu. Meskipun sudah menjadi isimnya inna. inna Innal ladzina amanu. Mubtadanya kan atau isimnya inna alladzina amanu. Khabarnya mana? Inna la nudhi'u ajroman. Itu robitnya man. Mencakup alladzina amanu. Wa amilus solihat. Ya, contoh yang lain, Zaidun ni'mal rajulu. Zaidun ni'mal rajulu. Zaidun mutada. Ni'mal rajul jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar. Mana di situ robitnya? Alif lam al jins lil jins yang masuk pada rajul. Ni'am Zaidun ni'mal rajul. Zaid adalah sebaik-baik jenis laki-laki. Ar-rajul di sini adalah apa? isim jenis yang dimasuki oleh alif lam yang faedahnya juga umum masuk di antara bagian rajul adalah Zaid ya kan Zaidun ni'mar rajul ar-rajul itu umum yashmal Zaid mencakup Zaid sebagai mubtada dicakupi di dalamnya sehingga boleh ini juga dijadikan sebagai robib atau robib berikutnya adalah alif lam alif lam yang menggantikan posisi bomir alif lam yang menggantikan posisi bomir فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini khabarnya. Maka sesungguhnya al jahim lah tempatnya al ma'wa. Di situ pada ma'wa diiringi dengan al. Yang mana al di sini sebagai robit menggantikan apa? bomir kembali kepada man. Ya. Adapun orang yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, fa'inal jahimah hiyal ma'wa. Dari terjemahnya kelihatan, maka jahimlah neraka bagi ataupun kembalinya, ya. Neraka jahimlah tempat kembalinya. Dari mananya itu alif lam menggantikan bomir ha yang kembali kepada apa? Man. Ya. Kemudian sudah tercatat semua macam-macam robit apa saja domir, simisyaro, pengulangan lafaz mubtada, pengulangan maknanya mubtada, umumun yashmalul mubtada. Ya. Kemudian alif lam yang menggantikan apa? Posisi domir yang kembali kepada mubtada. Ya. Kemudian wa yata'allaqu zarfu wal jaru wal majruru idza waqa'a khabaron bi mahdhufin wujuban taqdiruhu kain au mustaqirrun dhorof dan juga al jaru wal majrur apabila keduanya jatuh sebagai khobar maka keduanya berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf sesuatu yang dibuang secara wajib takdiruhu kain au mustaqir takdirnya apa kain atau mustaqir. Jadi takdirkan isim bukan fi'il. Ya karena kenapa gitu? Bagian mengatakan karena hukum asal khobar adalah mufrad. Ya, mufrad. Kalau seandainya ditakdirkan fi'il berarti khobar jumlah, ya kan? Ya di sana ada khilaf, bagian mengatakan fi'il. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya aslinya yang menjadi khobar itu adalah yang mahbub itu sendiri. Ataupun yang lain mengatakan bahwasanya yang menjadi khobar adalah yang disebutkan jalan majur ataupun borofnya. Ada yang mengatakan kumpulan dari yang mahbub dengan yang disebutkan dari borof ataupun jalan majur itulah khobar. Ya. Al-Muhim masalahnya luas. Silahkan antum boleh ambil yang ini ataupun itu yang lebih mudah tadi yang disebutkan. Dijadikan yang disebutkan dari jar majur ataupun boros sebagai khobarnya. Fidar fi mahali rafin khobar. Itu itu yang lebih mudah. Ya sudah habis waktunya. Langsung kita masuk ke sesi yang kedua pelajaran kawakib mana? para